Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Kita memuji Allah dengan nama nama yang mulia dan dengan sifat-sifat yang maha tinggi. Dengan segala macam cucuran dan limpahan rahmatnya kepada kita. Hingga sampai saat sekarang ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki amalan kita. Menambah ilmu, memperbanyak amal, menambah bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan junjungan Nabi kita yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para istri-istrinya, ahlul baitnya, kepada para tabi'in, kepada para tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Para ikhwan dan akhwat sekalian, Allah senang sekali saya berjumpa dengan antum-antum di rumah Allah yang mulia ini. Dan semoga perjumpaan kita ini dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga perjumpaan kita adalah perjumpaan yang mendatangkan kepada kita keberkahan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada golongan orang-orang yang senantiasa diberikan Allah keikhlasan dalam menimba ilmu, dalam mengamalkannya, di dalam mendakwakannya, dan di dalam bersabar untuk menimbanya, mengamalkannya dan mendakwakannya. Para ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kajiannya hanyalah mengulang-ulang kaji, Tidak ada yang baru, tapi hanyalah merupakan upaya mengingatkan kita kembali tentang betapa pentingnya ilmu agama. Allah hingga ada yang baru. Dan saya yakin antum pun selalu mendengarkannya. Tapi tidaklah salah andai kata kita mengulang-ulang kaji. Karena Allah Ta'ala mengatakan, Fadakir fa'inna dikratan mu'minin. Berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Para ikhwan dan akhwat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang paling mulia melebihi kemuliaan ilmu. Berkata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, "Talabul ilmi la ya'dilu syai'un." Menimba ilmu itu tidak ada yang dapat menandinginya. Ila sahhat fihi niyatu. Jikalah niatnya itu benar. In perkataan Imam Ahmad bin Hanbal ini benar-benar menunjukkan kepada kita bahwasanya kemuliaan itu ada pada ilmu. Bagaimana tidak? Karena ilmu inilah yang diwariskan oleh para nabi. Alaihim afdhalus salati wat taslim. Para nabi-nabi mereka tidak tinggalkan dunia ini. Karena dunia ini adalah fana. Tidak tinggalkan harta. Tapi para nabi tinggalkan ilmu. Ilmu ini inilah warisan yang berkekalan abadi sepanjang zaman yang tidak pernah laku karena hujan. Subhanallah, tidak pernah sedikit pun rusak karena panas berkekalan sepanjang masa. Kita mendengarkan para ulama, mereka telah meninggal berkalang tanah, tapi hidup di hati-hati kaum muslimin. Mana para penguasa dunia? Dari zaman ke zaman kita tidak dengarkan mereka. Kita tidak ulang mereka. Tidak kita sebutkan tentang mereka. Mana harta dunia mereka? Mana jabatan mereka? Mana kekuasaan mereka? Semuanya hilang. Tapi lihatlah. Berkekalan di telinga kita perkataan para imam. Senantiasa kita katakan. Qala al-imam syafi'i rahimahullah. Berkat imam syafi'i. Qala al-imam malikun rahimahullah. Berkat imam malik Qala Abu Hanifah, berkata Abu Hanifah. Qala Thawriyu, Qala Uza'iyu, berkata Thawri, berkata Uza'i. Mereka telah, subhanallah, wafat ribuan tahun yang silam. Imam Syafi'i itu wafat pada tahun 204 Hijriyah. Sekarang kita hidup pada tahun 1436 Hijriyah. Alangkah jauhnya rentang kita dengan beliau. Tapi setiap perkataan beliau tercatat. Dicatat dengan tinta emas Syair-syair beliau berkekalan. Allahu Akbar. Ilmu beliau berkekalan. Setiap orang mengatakan qala Syafi'i rahimahullah. Semua orang mendoakan mereka, para ulama-ulama kita. Allahu Akbar. Suatu ketika datanglah Abu Hurairah radhiyallahu anhu ke pasar. Dia melihat orang begitu antusiasnya berjual beli. Dan dunia sungguh melalaikan. Dunia membuat orang lupa Ketika tengah hari orang sedang sibuk berbelanja, berjual beli di pasar. Datanglah Abu Hurairah, sahabat Rasulullah SAW dan dia mengatakan, Ayuhan nas, wahai manusia, sungguh warisan Nabi kalian sekarang sedang dibagi-bagikan di masjid Nabi SAW. Barang siapa yang mau ambil bagian, segera silahkan datangi. Apa yang terjadi? Hingar-bingar di pasar seketika terdiam. Mereka tinggalkan semua Jual beli mereka, mereka berbondong-bondong lari berkejaran menuju masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Maka mereka berebut masuk. Ya. Suara-suara gemuruh kaki-kaki yang berlomba menuju masjid. Subhanallah, pintu berderak. Masuklah mereka ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mereka dapat di sini ada halaqah ilmu, di sini ada halaqah ilmu, halaqah tafsir, halaqah fiqih, halaqah hadis. Mereka lihat. Akhirnya mereka kembali kepada Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, engkau sahabat Rasulullah. Mana warisan Rasulullah kau janjikan? Sahabat Rasulullah berkata seperti ini, Aku tidak berdusta, kata Abu Hurairah. Aku tidak berbohong. Mana warisan Rasulullah? Karena manusia jika disebutkan warisan, di benak mereka apa? harta dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah mereka para ulama, mereka ulama tahu pasti warisan Nabi itu adalah ilmu. Nabi tidak mewariskan harta. Subhanallah. Ingat ketika Fatimah bintu Rasulullah SAW meminta kepada Burairah, ya jatah Fadak, ya suatu negeri di sana ada sawah, ada ladang milik Nabi SAW namanya Fadak ditanam di sana kebun-kebun kurma. Wafat Rasulullah Datanglah Fatimah meminta kepada Abu Hurairah bagiannya. Berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tabaraka tidak ada bagian untuk kalian. Karena Nabi mengatakan, ya sesungguhnya kami ma'syarul anbiya tidak meninggalkan harta warisan. Inna ma'syarul anbiya la nuwaris. Kami tidak meninggalkan harta warisan. Ma taroknaha sadaqah. Apa yang kami tinggalkan menjadi milik kaum muslimin sadaqah. Subhanallah. Dan inilah yang menjadi ya hadis yang menjadi sasaran empuk orang-orang Rafidah untuk mencela siapa? Ibunda ah, yakni mencela mencela pula Bakar Siddiq radhiyallahu taala dengan ungkapan dia merampok milik Nabi SAW. Padahal enggak. Karena apa yang Rasul tinggalkan bukan untuk pribadi Abu Bakar Siddiq. Ya semuanya untuk kepentingan kaum muslimin. Dari situlah Abu Bakar Siddiq memberikan kepada istri-istri Rasulullah, kepada ahlu baci Rasulullah. Kalau Allah benar Abu Bakar merampok, kenapa? Subhanallah. Pada masa Ali menjadi yani khalifah, Ali juga tidak ambil. Dia kuasa untuk mengambil milik eh, Fatimah ini. Andai kata benar milik Fatimah, Ali tidak ambil. Subhanallah. Tapi karena orang-orang di pasar ini nggak paham ketika disebutkan warisan, maka seketika mereka berlomba-lomba. Sampai di sana mereka nggak menemukan apa yang dalam benak mereka. Sehingga mereka mendatangi Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka anhu. Mereka mengatakan, "Abu Hurairah, engkau sahabat Nabi. Mana yang kau katakan? Aku tidak berdusta. Apa yang kau saksikan? Gak ada di sana warisan Nabi, wahai Abu Hurairah. Lantas apa yang kau lihat di sana? Alaqah hadis, alaqah fikih, alaqah tafsir. Itulah warisan Nabi. Itulah yang akan ambil berlomba-lomba kejar dia. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka taala menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ulama'u waratul anbiya warasatul anbiya'i sesungguhnya para ulama mereka lah pewaris para nabi fa innal anbiya'a lam yurithu dinaran wa dirhaman sesungguhnya para nabi tidak pernah meninggalkan dinar ataupun dirham tidak meninggalkan emas ataupun perak walakinnahum tarakul ilma tapi yang mereka tinggalkan adalah ilmu faman akhadha bihi akhadha bihadin wafirin atau kama qala sallallahu barang siapa yang mengambil warisan ini dialah yang telah mengambil warisan yang beruntung la haula wala quwata illa billah akhirnya mereka pun paham itulah sebenar-benar warisan para nabi dan rasul wallahi ikhwan sekarang ini kita sedang mengambil apa warisan para nabi dan rasul subhanallah la haula wala quwata illa billah Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbandingan antara ilmu dan harta karena saya yakin sekali betapa cintanya kita kepada harta dan itu telah terfitrah dalam sanubari manusia. Kata Allah, "Watuhibbun al-mala hubban jamma." Dan kalian mencintai harta kecintaan yang bersangatan. Ya. Perbandingan antara harta jika tidak Allah tidak digunakan untuk berbuat taat maksud kita. Andai kata hartanya digunakan untuk infak, sedekah, ini harta yang membawa baginya keberuntungan. Tapi andai kata tidak digunakan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada kemuliaan seorang memiliki harta. Ya. Yang namanya harta yasna, dia berkekalan. Ilmu yabqa. Ilmu berkekalan selama-lamanya. Harta habis binasa. Subhanallah. Lihatlah kita melihat ya orang-orang kaya terdahulu kala. Mana harta mereka habis? Abdurrahman bin Auf, kaya raya. Mana sekarang harta Abdurrahman bin Auf? Apa yang ditinggalkan? Hadis. Hartanya nggak ada. Utsman bin Affan. Utsman sampai sekarang masih ada hartanya. Subhanallah. Sampai sekarang. Ya, dan ini keberkahan harta yang digunakan untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaum muslimin datang ke kota Madinah, ya, mereka mengeluhkan kepada Nabi karena sedikitnya sumber-sumber mata air mereka. Ada sumur milik orang Yahudi. Ya. Ketika itu orang Islam datang harus beli. Ya, akhirnya Rasulullah mengatakan, "Man yastari bi'ra rumah?" Siapa yang beli sumur rumah ini? Walahul jannah. Baginya surga. Maka Utsman datang kepada orang Yahudi ini. Dan dia berkata, "Wahai Yahudi, juallah sumur ini kepadaku." Dia katakan seluruhnya tidak. Tapi setengahnya ya. Satu hari untuk kami, untuk saya, saya berhak untuk memanfaatkan airnya, menjualnya terserah hati saya. Besok untukmu begitulah seterusnya. Jadi kau beli setengah hanya setengah milik saya, setengah milikmu. Oh, Utsman pun sepakati. Dibayar dengan harga yang mahal. Kata Utsman kepada kaum muslimin, hari saya besok. Sekarang jangan ambil. Besok jadwal hari saya silahkan ambil gratis. Maka hari esok kaum muslimin datang berbondong monong mengisi kantong-kantong airnya. Mereka bawa ke rumah mereka gratis. Uthman nggak jual. Dia jual kepada Allah Subhanahu wa taala. Lusa ketika orang Yahudi nggak ada kaum muslimin yang beli. Sumur nggak ada yang datang, nggak ada yang beli. Ada satu dua. Hari berikutnya kaum muslimin datang ambil. Tiap hari Uthman mereka datang. Akhirnya lambat laun nggak ada yang beli sumur ini. Subhanallah. Akhirnya dia pun datang kepada Uthman, "Wahai Utsman, enggak ada lagi yang beli air saya. Mereka menunggu harimu. Kau beli semuanya ini." Subhanallah. Akhirnya dia beli oleh Uthman, Dan itu dipergunakan kaum muslimin, subhanallah. Dan sumur ini bermanfaat terus mengalir-ngalir karena efek sumur ini menjadi subur sekitarnya. Tumbuhlah ketika itu ikhwani rahimahumullah. pohon-pohon kurma. Kemudian lambat laun dibeli pohon kurma ini oleh orang-orang setelah Uthman menjadi luas dan dari kurma ini disedekahkan kepada para janda-janda yang miskin, kepada anak-anak yatim, kepada orang terlantar. Terus, ya, masa demi masa berganti. Dan sekarang, <laughs> subhanallah, tanah itu, ya, tanah Uthman itu yang dibeli dari sumur tadi, dibangun padanya hotel-hotel di Madinah. Dan semua keuntungannya dimasukkan ke rekening dengan nama Uthman bin Affan. Subhanallah dan semua keuntungannya digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ini harta yang berkekalan. Kalau andai kata harta nggak digunakan untuk membeli yakni untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala nggak ada manfaatnya dengan dengan ilmu nggak dapat dibandingkan. Subhanallah. Karena itulah kita melihat, wallahi, ahli dunia, antum mungkin hidup, antum lihat di zaman antum atau orang-orang sebelum antum, orang-orang kaya. Harta mereka banyak, Paling-paling generasi kedua, generasi ketiga habis punah. Subhanallah. Apalagi kadang-kadang anak-anak karena dia nggak terbiasa sakit sebagaimana orang tuanya, sebentar habis. Ya, mungkin generasi kedua punah. Orang tuanya setengah mati, membangun usaha. Tiba di masa anak-anaknya nggak pernah sakit, nggak pernah payah, habis semuanya. Itulah harta. Tapi ilmu, subhanallah, Allah Akbar. Harta itu ketika kita belanjakan, setiap kali kita belanjakan harta itu akan berkurang. Subhanallah. Tapi ilmu setiap kali kita sebarkan ilmu bertambah. Semakin kokoh di hati. Semakin Allah makan ilmu di atas ilmu. Allahu Akbar. Ini menunjukkan kepada kita ikhwan rahimahumullah. Orang berakal adalah mencari sesuatu yang abadi. Andai kata antum disuruh memilih. Ya. Antara tembikar. Tembikar itu adalah. yakni wadah-wadah yang terbuat daripada tanah liat, tembikar, ya. Antum disuruh pilih, ini tembikar. Dan di sini ada permata. Di sebelah kanan tembikar, sebelah permata. Tapi permata ini ketika Anda ambil, seketika permata ini akan dirampok oleh orang. Tembikar ini nggak akan mungkin dirampok. Dia abadi kekal bersama Anda. Bisa digunakan untuk menyimpan air dan seterusnya. Mana yang kita pilih? Tembikar atau permata ini? Sekali pegang langsung diambil tukang begal. Rampok langsung. Ini itu kekalan, Mana yang pilih? Orang berakal pilih tembikar yang kekal. Dibandingkan apa? Berlian atau permata yang seketika dirampok. Bagaimana anda kata saya balik? Ini permata atau berlian. Kekal. Eh, ini tembikar. Baru antum pegang langsung dirampok tukang begal. Disuruh pilih mana yang pilih? Nah, orang berakal memilih tentunya insan berlian, permata. Itulah ilmu. Subhanallah. Kekal selama-lamanya. Bahkan dia berkesinambungan kita telah meninggal. Harta selesai kalau enggak andai kata diinfakkan. Berkata Nabi kita yang mulia sallallahu dalam hadis yang sahih yang terima Muslim berkata, "Idza mata ibnu Adam, inqata amaluhu illa min thalathin." Anak Adam kalaulah dia wafat, meninggal, terputus semua amalannya. Kecuali tiga perkara. Yang ternyata adalah ilmu yang bermanfaat. Ya. Ilmu berkekalan. Sampai sekarang selalu kita katakan berkata subhanallah. Berkata Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah. Abu Hurairah orang kaya miskin Ketika menimba ilmu dia miskin, subhanallah. Miskin, semiskin miskinnya. Datanglah dia kepada Rasulullah SAW. Kemana Rasulullah? Di situ ada Abu Hurairah. Ya, kadang-kadang dia kelaparan. Pernah dia menceritakan betapa laparnya dia. Berkali-kali karena kelaparan bersangatan dia terjatuh, tersungkur. Sebagian orang datang kata Abu Hurairah, mereka letakkan kakinya di kepala saya. Mereka kira saya ini gila atau mereka kira saya punya penyakit ayam. Dan mereka untuk memastikan itu gila atau kesurupan dengan apa? Diletakkan kaki mereka di atas kepala Abu Hurairah. Wallahi ma bi min sar'in kata Abu Wallahi aku bukanlah kesurupan. Ma bi min junun. Aku bukanlah gila. Tapi memang karena kelaparan bersangatan. Allahu Akbar. Dia ceritakan pernah seketika Abu Hurairah kelaparan. Ya. Subhanallah. Dia ber, duduk sengaja. Duduk di jalan. Tujuannya apa? Entah-entah ada yang mau ngajak makan siang. Tidak ya, makan siang. Lewat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Lewat Abu Hurairah pun menegurnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sebentar berkata-kata. Abu, Abu Hurairah setelah itu ditinggalkan Abu Bakar Siddiq. Kata dia lewat. Tak berapa lama datanglah ketika itu Umar dengan hal yang sama. Abu Hurairah nggak berani menantikan. Aduh, saya lapar. Karena orang-orang beriman dia malu meminta kepada orang. Subhanallah. Dia tahankan kelaparnya daripada harus meminta. Subhanallah. Ya, Umar juga nggak paham Abu Hurairah kelaparan. Subhanallah. Umar berlewat. Datanglah Rasulullah SAW. Rasulullah tahu dia kelaparan. Maka Rasulullah ajak dia ke rumah salah seorang sahabat dan dijamu di sana. Subhanallah. Ya, dia diundang Nabi SAW diundang oleh sahabat Rasulullah SAW untuk makan Yaitu diberikan jamuan makanan. Setelah datang Rasulullah dan Abu Hurairah ke rumah tersebut, mana yakni makanannya nggak banyak yang sedikit, ya. Mungkin seperti bubur ayam begitu ya. Kata Rasulullah Abu Hurairah, ada susunya. Coba kau pergi panggil dulu ke para sahabat-sahabat, undang kemari. Ya. Kata Abu Hurairah dalam hatinya, makanan cuma segini, panggil para sahabat, nggak dapat lagu ini. Allahu Akbar. Tapi yang namanya perintah Nabi SAW, dia panggil. Masuklah sahabat, ramai. Karena nggak muat, masuk 10-10 orang. Ya, kasih makan. Abu Hurairah, tukang tuang. Dia udah ngences-ngences. Subhanallah. Abu Hurairah. Allah Akbar. Begitulah Abu Hurairah. Setelah semua keluar, tinggal giliran Rasulullah, Abu Hurairah dan sahabat yang menjamu Rasulullah. Ya, kalau saya nggak salah Abu Talha. Abu Hurairah masuk. Abu Hurairah pun masuk. Kata Rasulullah makan, dia makan, minum. Dia minum, minum lagi, dia minum, minum lagi, minum, makan. Ya Rasulullah, nggak ada lagi tempat. Subhanallah. Itu Abu Hurairah ketika menimba ilmu. Subhanallah. Makanya wallahi, saya nggak pernah tahu ada orang menimba ilmu dengan senang jadi orang. Nggak ada. Semua yang jadi ulama menimba ilmu dengan susah, sulit, kelaparan, miskin, penderitaan. La yunalu ilmu birahatil jasad. Enggak akan pernah ada orang mendapatkan ilmu dengan santai-santai. Enggak ada. Dengan susah payah. Subhanallah. Tapi Abu Hurairah, subhanallah. Ya. Setiap orang selalu kalau baca hadis, qala Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW. Apakah Abu Hurairah itu selama-lamanya miskin? Tidak. Jadi gubernur dari mana? Yaman. Kaya raya dia. Pada masa Umar bin Khattab jadi khalifah, Umar curiga. audit Umar harta Burairah. Dahulu kau miskin, ku kirim ke sana. Sekarang kau punya banyak harta. Kemari, kita audit semua hartamu. Dilihat, dicek semua. Allah Akbar, betul-betul teliti Umar. Apakah ini ada daripada hasil suap menyuap? Diteliti. Ya, setelah diteliti semuanya selamat, gak ada. Dia berjual beli, dia berbisnis dan seterusnya. Kata Umar, kau akan saya suruh balik lagi ke sana. Dia berkata, tidak Amir Mu'minin. Ya, enggak, kau harus kembali ke sana. Tidak, saya tidak kembali. <laughs> Subhanallah. Nah, akhirnya dia berdoa kepada Allah SWT, dia wafat sebelum diutus kembali ke sana. Subhanallah. Ikhwati rahimakumullah. Ilmu ini membuat, subhanallah, orang-orang yang tidak ada apa Bukan kalangan bangsawan, bukan kalangan hartawan, dengan ilmu berubah subhanallah. Ya. Sebagaimana Abu Hurairah kita kenang sepanjang masa. Kalau Abu Hurairah bukanlah seorang ulama, siapa yang mengenalnya? Gak ada. Subhanallah. Bahkan ilmu ini menjadikan budak-budak raja-raja. Saya teringat salah seorang tabi'in. Atta bin Abi Rabah. budak milik salah seorang perempuan Quraisy di kota Mekkah. Bekerja sebagaimana diperintahkan oleh tuannya. Dan dia selalu ke masjid belajar, belajar. Dia kerjakan tugas-tugas setelah itu belajar. Tuannya melihat bahwasanya betapa cintanya apa dengan ilmu ini. Akhirnya kata tuannya, engkau kubebaskan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Pergilah timbalah ilmu. Allahu Akbar. Setelah itu dia pun konsentrasi penuh. Jadilah masjid Haram itu rumahnya. Allahu Akbar. Itulah rumahnya. Kalau antum kirim surat ke apa? Kemana alamatnya? Masjidil Haram. Itulah rumahnya. Di sanalah dia minum, di sanalah dia makan. Minumannya apa? sama zam Makanannya kurma-kurma. Subhanallah. Dan dia fokus belajar apa? Jadilah ulama yang besar. Menjadi ulama yang terkenal di kalangan tabi'in. Suatu ketika, ya Raja masuk, Harun ar-Rasyid masuk dengan dua putranya Al-Amin dan Al-Ma'mun mendatangi Masjid Haram putranya yang gagah-gagah tampan rupawan mengikuti orang tuanya ya sampailah ketika itu orang tuanya ya berdekatan dengan seorang budak hitam apa ini budak setelah budak hitam hidungnya pesek rupanya jelek rambutnya keriting bersangatan keritingnya, ya, matanya itu tidak sempurna, juling, Allah Akbar. Semua dari sisi Allah Akbar. Al-khilqah, bentuk tubuh tidak menarik. Nggak ada menariknya. Atta bin Abi Rabah. Sabar ditunggu oleh Harun Ar-Rasyid. Dia sholat. Sholat sunnah. Anaknya berdua bertanya-tanya, siapa yang ditunggu bapakku ini? Tengoknya orang tua, hitam legam. Subhanallah. Siapa gerangan ini? Selepas sholat, dia pun datang bersimpul di hadapan Atta. Bertanya kepada Atta tentang hukum-hukum haji, masalah-masalah haji. Tentang masalah-masalah, ya, dunia, masalah-masalah pemerintahan. Dan Atta menjawab. Setelah itu dia pun pergi, meninggalkan Atta, memberikan salam, dan seterusnya. Anaknya bertanya, wahai ayahanda, siapa ya? Orang yang tadi ayahanda datang di hadapannya itu. Ayahanda kayak kucing basah di hadapannya. Tahu kucing basah? Ya, kucing basah. Takluk, tunduk, menghinakan diri. Siapa dia itu? Berkata Harun Ar-Rasyid. Dan sungguh Harun Ar-Rasyid begitu cinta kepada ilmu. Dan itu berbekas kepada kedua putranya. Sampai-sampai Al-Ma'mun itu dialah menyuruh saking semangatnya Seluruh buku-buku terjemahkan ke bahasa Arab. Sampai buku-buku apa? Filsafat pun diterjemahkan semuanya. Disitulah kerusakannya awalnya. Saking cintanya kepada ilmu. Siapa itu ayah anda? Ayah bagikan kucing basah di hadapannya. Wahai putra putraku. Itulah yang namanya raja. Dia itu raja. Bukan ayah ini raja. Kau lihatlah bagaimana hinanya kita di hadapan mereka. Andai kata kau mau kemuliaan. tuturlah ilmu. Siapa dia itu? Dia Lata bin Abi Rabah. Allahu Akbar. Diteriakkan di pasar pasar di mana-mana. La yufti illa Ata. Tidak boleh seorang pun berfatwa di kota Mekah ini kecuali Ata. Allahu Akbar. Subhanallah. Suatu ketika datanglah Abu Hanifah Nu'man, ya, bin Sabit melaksanakan ibadah haji. Ketika Abu Hanifah selesai, ya, tibalah masanya untuk motong rambut tahallul dia panggil seorang tukang pangkas. Berkatalah Abu Hanifah rahimahullah. Berapa harganya pangkas ini rambut ini? Ya. Dia katakan, wahai laki-laki, ini adalah ibadah. Dalam ibadah kamu usah tanya-tanyalah, berapa kau sanggup berikan? Terserah. Berapa yang kau mampu berikan, berikan. Terserah hatimu. Kemudian manggut-manggutlah Abu Hanifah. Kemudian dia suruh duduk. Dia duduk bukan mengarah ke kiblat. Tak kemana arahnya. Wahai laki-laki, tahukah engkau ini ibadah? Hadapkan wajahmu ke kiblat. Hadapkannya wajahnya ke kiblat. Kemudian pas mau dipangkas rambutnya, mau dicukur, diberikannya bagian kiri. Ini silahkan. Kata dia, wahai laki-laki, ini ibadah. Mulakan dari sebelah kanan. Abu Hanifah di negerinya Kufah itu ulama besar. Sampai di Mekah apa? Habis dia jadi tukang cukur. Akhirnya Abu Hanifah heran. Ya, siapa gurumu ini? Itu Atha bin Abi Rabah. Allah Akbar. Sampai tukang cukur pun mengambil manfaat dari ilmunya. Allah Akbar. Ikhwani rahimahumullah. Inilah kutaman apa? Kutaman ilmu. Saya ingat kisah salah seorang yakni muridnya Abu Hanifah namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf punya anak yatim. Abu Yusuf Al-Qadhi. Orang tuanya meninggal ketika dia masih kecil, yatim, miskin. Ibunya membawanya kepada salah seorang untuk bekerja ya kosar mungkin tukang potong-potong apa gitu ya bantu dia dia nggak tertarik baru sebentar dia pergi ke tempat Abu Hanifah belajar ya dicari sama ibunya <laughs> mana mana Abu Yusuf nggak ada dapatnya di madrasah Abu Hanifah disuruh berdiri bukan untuk ini kusuruh kau pergi sana bekerja siapa nanti akan menanggung nafkah kita dia pergi besok pun seperti itu akhirnya datang mamanya <laughs> Mamanya, entah paham mama. <laughs> Afan ya, kadang-kadang bahasanya nggak pas. Datang ibunya. Dia bilang, Wahai guru, engkau telah merusak akal anak ini. Kau rusak dia. Kenapa? Kata Bu Hanifa? Kami ini miskin. Kami ini nggak butuh ilmu seperti ini. Kami butuh makan. Aku ingin supaya dia bekerja, dia pulang bawa faluza dan fustak. Aku ingin dua benda ini dia bawa untuk makan kami. Tapi kau rusak dia. Subhanallah. Kata Bu Hanifah, okelah. Okay Untuk itu akan kami berikan. Diberikan santunan. Abu Yusuf terus. Abu Hanifah seorang pedagang yang sukses. Dia berhasil mengumpulkan antara ilmu dan berdagang. Dan nggak semua orang sanggup itu. Abu Hanifah subhanallah. Nanti mau jadi mau jadi Abu Hanifah? <laughs> nggak semua sanggup. Abu Hanifah support dia subhanallah. Akhirnya dia terus datang datang datang jadi apa terakhir dia? Jadi qadi. Hakim. Hakim yang paling tinggi. Ditunjuk oleh khalifah menjadi hakim dia. Ya. saya Abu Ja'far Mansur yang menjadi jadi qadi. Jadi qadi besar. Subhanallah. Dan menjadi orang yang disegani. Seluruh negeri memahami, mengetahui dia. Awalnya miskin. Allah muliakan dengan apa? Ilmu. Ketika mulia ilmu, ilmu pun dapat, dunia pun datang kepadanya. Dan dia nggak nggak terpedaya dengan dunia, subhanallah. Suatu ketika, ya ketika dia berkumpul, kawannya siapa? Kawannya Raja Harun al-Rashid kawannya. Ya, subhanallah. Berkumpul-kumpul dengan Raja. Ya, datang ya, ini salah seorang apa namanya? mungkin tukang masaknya atau pesuruhnya dia bawakan ketika itu makanan faludat ini dengan pustak. Tersenyum ketika itu Yusuf. Karena Rashid heran, kenapa kau tersenyum? Dia teringat dua makanan ini. Coba aku beritahu, kenapa kau tersenyum? Wahai khalifah, saya teringat masa kecil saya tadi. Dahulu saya disuruh ibu saya kerja untuk cari ini benda yang datang kepada saya ini. Tapi saya nggak cari, saya nggak kerja, saya datang ke Abu Hanifah. Subhanallah. Akhirnya lihat, sekarang nggak perlu saya cari, datang sendiri kepada saya. Subhanallah. Allah ini ilmu ikhwati rahimakumullah. Ilmu mengangkat Mengangkat budak-budak menjadi mulia. Subhanallah. Maka barang siapa yang ingin ilmu, barang siapa yang kemuliaan, nggak ada jalan lain kecuali dia harus berupaya mencari kemuliaan dengan ilmu. Subhanallah. Baik, kita tambahkan sedikit. Ya, saya teringat dalam kitab yakni yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Jauziyah ya Miftahu dari Sa'adah tentang keutamaan ilmu demi ilmu ini subhanallah makhluk yang lemah menjadi besar saya teringat cerita yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullah taala tentang kisah Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman senantiasa mengontrol ya mengontrol seluruh prajuritnya di antara prajuritnya ada bangsa jin ada bangsa binatang dengan semua bangsa ini singa-singa segala macam lengkap harimau-harimau semua tentaranya ya dan dia pun mengecek keberadaan tentara-tentara dari golongan burung-burung Allah katakan fatafaqadat tair dia cek ternyata Sulaiman benar-benar disiplin subhanallah sampai tentara-tentara burung pun diceknya dia absennya Allah Begitu pemimpin, pemimpin yang sejati dia cek segalanya. Dia tahu harus detail, dia tahu segala sesuatu. Ya. Akhirnya berkata Sulaiman, tayra faqala ma ya la ma ya lam hudhud ma ya la ma Dia cek, "Mana hudhud ini? Kenapa dia enggak datang? Kenapa dia absen?" Dia harus datang kelak kepadaku memberitakan kepadaku apa alasannya. Jika tidak, laqtulanna, lazbahanna, laqtulanna. Jika tidak dia bawa kepadaku berita akurat yang memberitahukan uzurnya, aku pasti akan bunuh dia atau aku akan sebeli dia. Aku pasti akan siksa dia. Subhanallah. Famakatha ghaira ba'id. Tak lama datanglah burung hudhud. -hud. Subhanallah. Burung kecil di hadapan Nabi Sulaiman. Maka berkatalah burung hudhud dengan percaya dirinya. Ahattu bima lam tuhit bih. Wahai baginda. Saya punya ilmu. Saya memiliki berita yang tidak kau ketahui. Saya meliput berita yang tidak kau ketahui. Ahattu bima lam tuhit bih. Wajituka min saba'in binaba'in yakin, Sungguh saya bawa berita besar dan negeri Sabah. Berita yang pasti kebenarannya. Sulaiman seketika bertanya, berita apakah itu? Ya, Kata dia, ini wajadtu mura'atan Tamlikum tamlikuhum wa utiyat min kulli Shayin wa Arshun Adim. 'azim." Di sana ku dapati ada seorang ratu menjadi raja bagi mereka semua dan dia memiliki singgasana yang besar. Ku dapati dirinya dan kaumnya menyembah matahari dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhir kisah diceritakan. Subhanallah. Sulaiman seketika betapa Sulaiman memuliakan burung hudhud ini. Enggak dimarahi, enggak ada sembelih, enggak ada siksa, bahkan diberikan amanah kepercayaan besar. Itu di surat Bismillahirrahmanirrahim. Inna min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Dari Sulaiman dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah ta'lu alayya wa atuni muslimin. Jangan menentang saya, datanglah menyerah. Ini Hudhud sampaikan kepada ratu tersebut. Apa kata Ibnu Qayyim? Ini menyimpulkan betapa sultanul ilmi, betapa kekuasaan ilmu meruntuhkan semua kekuasaan dunia. Tunduk Sulaiman. Dan ini menunjukkan betapa tawaduknya Sulaiman. Sehingga ketika kebenaran dari siapapun datang, dia terima. Banyak orang-orang yang sombong ketika kebenaran datang dari orang yang rendah daripadanya. Kadang-kadang guru nggak siap dapat keterangan ilmu dari muridnya. Terkadang nggak mau dibenarkan muridnya, nggak mau diluruskan muridnya kesombongan, tapi tidak Sulaiman. Dan ini menunjukkan kepada kita ikhwat allah tentang betapa dahsyatnya ilmu. Saya teringat lagi. Mungkin ini sebelum adzan satu kisah lagi boleh? Setengah delapan kan? Betapa ilmu ini memuliakan bahkan bukan hanya manusia yang dimuliakan oleh ilmu. Binatang-binatang pun dimuliakan ketika memiliki ilmu. Saya teringat dalam Al-Quran Karim. Ya, Al-Imam menyebutkan kisah tentang binatang-binatang yang Allah angkat derajat dengan ilmu. Tentang apa? Anjing-anjing pemburu. Dalam surah Al-Maidah Allah katakan mukallabina tu'allimuna wa mimma Allah faqul mimma amsakna 'alaikum wadhkuru smallahi alaih Anjing-anjing terpelajar, binatang-binatang pemburu. Ya, yang kalian ajarkan kepada mereka ilmu yang Allah ajarkan kepada kalian maka makanlah apa-apa yang dia tangkap untuk kalian dan sebutlah nama Allah padanya. Anjing yang berilmu, anjing pemburu, subhanallah. Makanan yang dia tangkap untuk kita halal. Subhanallah. Bahkan Syekh Abdurrahman bin Nasir mengatakan, nggak ada sama-sama. Kalau ada Allah pasti sebutkan anjing pemburu nangkap kelinci contohnya atau dia tangkap kancil atau dia buru. Kemudian baik ditangkapnya hidup, kemudian disembelih tuannya atau mati ditangkapnya untuk tuannya halal kita makan. Allahu Akbar. Sampai-sampai ada nama anjing dalam al Qur'an Al Karim. Allahu Akbar. Dengan apa? Ilmu. Allahu Akbar. Kalau anda kata anjing-anjing kampung-kampung ini, anjing kampung, kalau anda kata dia tangkap buruan, haram kita makan. Bahkan anjing yang belum terlatih dia baru-baru belajar berburu sebulan dua bulan. Kata tuannya, tangkap kancil. Ditangkapnya marmut contohnya. Ini nggak boleh kita makan. Kenapa? Nggak paham dia. Subhanallah. Tangkap kelinci, dia tangkap marmut. Nggak boleh kita makan. Kata tuannya berhenti, tetap dimakannya. Nggak boleh kita makan. Harus terpelajar. Mukallabin, anjing-anjing terpelajar. Anjing-anjing punya ilmu aja mulia. Apalagi pandai antum. <laughs> Apalagi manusia. Untuk apa tua-tua kejemur? Ya. Ada saya ingat karena ada saya teringat kisah sebut oleh Muqayyim rahimahullah taala tentang ilmu ini memuliakan manusia. Ya, tapi orang nggak punya ilmu walaupun tua, gak ada harganya. Ya. Ada seorang penguasa dan kebiasaan penguasa adalah bersenang-senang. Dia main catur dengan sahabatnya. Ya, bersenda gurau. Tiba-tiba datang seorang tua. Ini antum yang tua, mohon maaf ya. Tapi kayaknya nggak ada sini yang tua. Ya. Oh nggak ada, ini muda semua. Alhamdulillah. Semangat yang muda. Allah Akbar. Jadi ikhwati rahimakumullah. Datanglah orang tua ini ke majlis raja. Ya. Dan dia pun duduk. Seketika penguasanya raja ini menutup papan caturnya. Dia ya, simpan rapi-rapi. Silahkan Pak, monggo, tepatlah. silahkan duduk. Kenapa? Segan. Ini orang tua nih masa kita main-main seperti ini ada orang tua. Kita segan dengan dia. Kemudian ditanyalah, "Bapak dari mana? Dari mana asal asal-usulnya?" Dia jawab dari sini, "Oh, dari suku ini." "Bapak pernah belajar?" "Enggak pernah." "Pernah belajar fikih?" "Enggak." Ya. Hadis? Enggak. Bahasa Arab enggak. Tentang ayamul Arab? Sejarah bahasa Arab enggak. Tentang kabilah? Semua ditanya? Oh, enggak. Enggak pernah. Oh enggak, ini enggak. Oh enggak. Kata raja, udah yuk kita main catur lagi. Bentang, bentang catur main. Di sini enggak ada orang. Enggak ada orang. Kalau antum mau dianggap enggak ada orang, apa kerja antum? Enggak usah belajar. Kalau andai kata antum mau dianggap wujuduka keadamika udahlah nggak usah belajar santai-santai aja subhanallah inilah ilmu subhanallah al Imam Abu Hanifah disebutkan Qayyim juga dia meluruskan kakinya dalam majelis luruskan dua-dua dibentangkannya datang orang tua seketika dia berduduk simpul rapi-rapi ketika mendengar orang tua ini bicaranya nggak jelas amburadul dia luruskan lagi kakinya Subhanallah. Ilmu ikhwan rahimakumullah. Ya. Inilah menunjukkan kepada kita tentang pentingnya ilmu, dahsyatnya ilmu dan segudang kisah-kisah masih banyak. Subhanallah bagi para ulama membuat mereka mulia. Bagaimana kisahnya setengah mati mereka bahkan ada wallahi yang meminum air kencingnya saking dahsyatnya perjalanan panjang gak ada yang mau diminum. Minum air kencingnya sendiri. Subhanallah sampai saya baca Allah Ada satu majlis Ya. Kajiannya besok. Kajiannya kapan? Besok. Hari ini orang telah berkumpul. Kalau nggak nggak dapat dekat gurunya sampai berpuluh ribu. Ketika itu nggak ada mikrofon seperti sekarang saya santai-santai gini. Ya, bagaimana caranya? Setiap dibacakan satu riwayat hadis, di setengah ini bacakan ulang, tengah baca sampai kemana-mana, tabligh, mubaligh, Enggak ada mikrofon. Sampai-sampai mereka datang satu hari sebelumnya. Subhanallah. Sampai-sampai ada yang gara-gara takut meninggalkan majlis. Allah dia bawa tempat kantung kencingnya. Itu membayangkanlah itu. Subhanallah. Sekarang ilmu begitu mudah. Tinggal klik, klik, klik, Keluar. Ya tinggal. Nah, buka di internet. Kajian.net. Keluar. Malas-malas. Tinggal buka YouTube TV. Keluar. Semuanya. Handphone-handphone orang tinggal bawa kemana-mana. Dulu orang bawa buku setengah mati. Subhanallah sekarang satu. buat Handphone taruh sini santai. Ribuan puluhan ribu ada. Tapi ilmu orang dulu kekal. Ilmu orang sekarang di handphone. Ilmu orang sekarang di flash. Ya. Dahulu setengah mati mereka. Subhanallah. Dalam menimba ilmu ada yang mereka karena nggak punya apapun juga terpaksa harus menghafal. Sehingga terbiasa menghafal sekali dengar langsung hafal. Kalau anda kata lewat, dia nggak bisa nulis. Subhanallah. Nggak ada alat, macam-macam. Saya tahu Imam Zarkasi rahimahullah. Imam Zarkasi di antara sirahnya menjadi ulama besar. Dia itu orang miskin. Nggak punya buku-buku. Tiap hari datang ke perpustakaan. Tiap hari dia, dia ada. Kayak si Albani lah. Bedanya ketika si Albani udah ada kopi-kopian kan, dia nggak ada. Tiap hari bawa buku, makanya tulisin jelek. Kenapa? Terburu-buru. Tiap hari masuk pustaka nulis, tiap hari masuk. Kita sekarang laptop kemana-mana, jutaan buku situ ada. Tapi di situ aja, nggak di sini lagi. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. wa sallallahu alaihi Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'da. Di antara keutamaan ilmu, ikhwati rahimakumullah, ilmu itu senantiasa menjaga pemiliknya tapi harta wajib pemiliknya menjaganya. Subhanallah. Kita melihat ikhwati rahmatullah. ya, betapa sulitnya menjaga harta. Kadang-kadang kita punya mobil mewah. Mau parkir kita pikir-pikir dulu. Ini nanti tergesek ini. Kadang-kadang punya sandal mahal, mikir-mikir kita di mana mau kutempatkan <laughs> sandal gue ini. Subhanallah. Kadang-kadang orang-orang kaya stres dengan hartanya. Gimana supaya menjaganya? Barisan, subhanallah. Penjagaannya begitu ketatnya. Mungkin di pintu gerbang, ada polisi, satpam, ya masuk ke dalam, mungkin ada anjing, masuk lagi ke dalam, mungkin yang lapisan ketiga, ya lapisan kedua anjing, <laughs> ketiga mungkin lapisannya angsa-angsa, masuk lagi ke dalam, dukun, jimat-jimat, banyak penjagaannya. Subhanallah. Bahkan nggak sedikit orang-orang mati binasa gara-gara harta. Saya ingat di tempat kami seorang ya tajir, orang kaya raya, pedagang. Sore hari lagi sibuk dia ya ngumpuli uangnya, bawa uang. Masuk ke pintu mobil, di pintu mobil didor kepalanya. Tembak, mati di tempat. 80 juta uangnya lenyap. Itulah apa? Harta. Kalau ilmu, gimana antum mencuri ilmu? Subhanallah. Harta kita harus menjaganya wallahi. Ilmu, ilmu menjaga antum. Subhanallah. Dan ilmu ini mem Subhanallah. Ilmu ini menyelamatkan. Terkadang harta membahayakan manusia. Ya, ilmu yang padanya ada keikhlasan menyelamatkan manusia. Harta membahayakan. Anak teringat sekali bagaimana kisah salah seorang sahabat Nabi Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ini masih kecil, umur tujuh tahun, enam tahun. Dia udah sibuk datang kemana-mana, mengumpulkan ilmu-ilmu para sahabat Nabi. Datang ke sana, tulis. Datang ke sana, tulis. Dia selalu mengajak kawan-kawan sebayanya seusianya. Wahai teman-teman, ini banyak para sahabat-sahabat Rasulullah. Mari kita belajar kepada mereka, timba ilmu mereka. Teman-temannya mengatakan, ala Ibnu Abbas Abdullah, kenapa sibuk-sibuk? Kita ini masih kecil, nggak masa kita belajar, kita main-main. Kawan-kawannya main-main. Kata kawan-kawannya, siapa yang mau jadikan engkau ulama? Siapa yang mau bertanya kepadamu? Kita ini anak-anak. Itu banyak ulama-ulama. Ditinggalkan Ibnu Abbas. Kemana-mana datang. Sampai allah dia rela nggak tidur siang. Ya, Sebelum masar, dah standby di masuk ke rumah Zaid bin Thabit, sahabat Rasulullah yang terkenal dengan ilmunya. Ahli faraid, Zaid bin Thabit. Kata Nabi, afrodukum Zaid bin Thabit. Yang paling ahli faraid, Zaid bin Thabit. Ta'alamukum bil halal haram Mu'ad bin Jabal. Yang paling paham tentang fikih al-haram Mu'ad. Standby dia menunggu. Dia dibentangkannya serbannya, duduk itu serbannya. Dia murojaah mengulangi pelajaran-pelajarannya Kena ketika itu angin datang, debu, masuk-masuk kadang-kadang ke rambutnya, ke matanya. Sabar menunggu gurunya keluar. Ketika asap datang, gurunya keluar. Kaget Zaid. Ketika dibuka, Subhanallah, Ibnu Amir Rasulillah. Subhanallah, di sini ada anak paman rasulillah Dan tradisi sahabat memuliakan Ahlul Bait. Dan Ahlul Bait adalah semua kerabat Rasulullah SAW. Ya, keturunan Abbas itu Ahlul Bait. Ya. Keturunan Aql itu Ahlul Bait. Akhirnya berkatalah ketika itu, ya, Said bin Sabit, ada anak paman Nabi di sini. Hal arsalta ilayya fa'atika. Kenapa tidak kau utus seseorang datang kepada saya akan datang kepadamu. Engkau ahlu bait, engkau wajib dimuliakan, dihormati. Dan sungguh ikhwan, para sahabat memuliakan ahlu bait. Dan sungguh kita memuliakan ahlu bait. Itu orang-orang Syiah yang menjual-jual nama Ahlul Bait, mereka lah yang menghinakan Ahlul Bait. Subhanallah. Ikhwati rahimakumullah. Berkata Ibnu Abbas, al-ilmu yu'ta. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu itu yang mendatangi. Subhanallah. Ketekunan Ibnu Abbas membuat dia menjadi ulama terbesar di generasinya sehingga dia punya gelar habrul um habrul ummah ulamanya umat sehingga ketika itu orang-orang bertanya, Wahai Ibnu Abbas, bagaimana cara engkau mendapatkan ilmu yang banyak seperti ini? Dia katakan, dengan doa bergara, bilisanin saul, lidah saya selalu bertanya. Wa bin akul akal saya yang selalu berfikir. Duanya lah kunci ilmu, banyak bertanya, banyak berfikir. Dan para sahabat-sahabat, para ulama senantiasa mereka berfikir dan bertanya. Bahkan Imam Syafi'i satu malaman nggak tidur karena berfikir. Dia sibuk memikirkan hadis ya Abu Umair, "Madza fa'ala Nughair?" Dia sibuk. Ya. Datang ke rumah Imam Malik, Imam Ahmad ya. Imam Ahmad kok saya yang kehilang. Dipuji-puji Imam Ahmad. Ini yang datang ini orang besar, ini orang berakal, pintar, cerdas. Ini banyak saya mengambil padanya ilmu. Sampai ketika Imam datang ke Mekah, ya berkata Ibn ya bin Ma'in, mari kita pergi ke sana kepada si fulan si fulan. Kita ambil daripada riwayat hadis supaya lebih tinggi sana kita. Kata Imam Syah, kata Imam Ahmad Muhammad, biarlah kita nggak dapat sanad yang tinggi cukup dengan sanad rendah tapi andai kata kita nggak datang ke majelis orang Quraisy ini pemuda Quraisy ini kita kehilangan ilmu yang banyak ditinggalkan sanad yang tinggi dia datang kepada Musyafi taala dibangga-bangga kepada Musyafi rahimahullah di hadapan budaknya ini orang-orang yang jarang seperti ini inilah ulama segala macam pujian-pujian kau siapkan makanan disiapkan makanan makan ya Musyafi lahap semua makanan habis. Ditengok sama pembantunya ini. Inilah rupanya yang kata guru kurang hebat. Makan aja taunya. Subhanallah. Kata Muhammad, Siapa untuknya bekal air. Mungkin dia malam mau beruduk, mau mandi segala macam. Ya, mau tahajud dia mulai. Siapa air. Setetes pun nggak kurang. Sampai pagi dia bilang tidur sepanjang malam itu. Mana yang kau katakan orang hebat? Subhanallah. Kata Muhammad, kau dengar jawabannya apa? Ditanyakan wahai imam, kenapa makan yang kita makan anda habiskan? Dia katakan wahai, wallahi aku nggak pernah merasa nyaman makan kecuali di rumah orang-orang seperti anda ini. Aku jamin ini semua halal. Aku ingin mengisi perutku dengan sesuatu yang halal. Subhan. Nggak ada padanya harta yang subhat. Subhanallah. Ya. Jadi antum nanti kok diundang makan, habiskan aja. Bilang ini aku jamin semuanya halal, yang nggak ada subhat. Itu kata Imam Syafi'i. Itunya diikuti, ilmunya tak kemana mana Ikuti makannya aja. <laughs> Subhanallah. Ya kan? Ini ini hujan anak santri nih. Tapi yang diambil apanya aja? Menghabiskan <laughs> makanannya aja. Adapun kenapa saya nggak usah airnya nggak berkurang? Semalam saya nggak tidur. Saya sibuk mikir kali siapa Umair. Mada fa'alin Nugair. Masuk Rasulullah ke rumah Anas bin Malik. Dia punya adik namanya Abu Umair kunyahnya burungnya meninggal, burungnya <laughs> burungnya mati. Nabi SAW menghiburnya, mengatakan kepada Abu Umayyah, ya Abu Umayyah, burungmu nugair kenapa ya Rasulullah burungku mati. Nabi pun menghiburnya. Satu hadis ini satu malaman dia pikirkan keluar berpuluh-puluh-puluh faidah. Semalaman ah, berpikir subhanallah. Itulah kunci rahasia Ibnu Abbas menjadi ulama, berpikir selalu. Subhanallah. Dan para ulama saya teringat Ibu Abu Hanifah berdebat dengan temannya hampir sisa akhirnya keduanya berjalan ke pintu sambil berdebat masing-masing berikan hujar dibantah, hujar dibantah. Depan pintu sampai subuh datang. Azan mereka sholat, baru pulang. Sampai subuh kita <laughs> sampai subuh kita malam hari ini. Oke. Okay. <laughs> Begitulah para ulama. Kata Ibnu Abbas, lisan Saul wa qalbun aqul. Subhanallah. Tuh antum ketika orang-orang khawarij memberontak ada beberapa versi mengatakan jumlah mereka 12 ribu. Ada yang mengatakan 10 ribu jumlah mereka pada masa Ali. Berkata Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, izinkan saya, saya akan mendatangi mereka. Jangan, kata Ali bin Abi Talib. Aku khawatir mereka membunuh. Insya Allah tidak. Aku, yakin aku yakin aku tidak akan yakni menyakiti hati mereka. Aku yakin. Ya, berangkatlah dia sendiri. Inilah namanya ulama. Dia nggak takut. Dua belas ribu orang didatangi sendiri. Berani antum? Anak aja nggak berani. Subhanallah. Datanglah ketika itu Abbas, dia pakai pakaian, ya kebesaran, pakai nerapi, pakai jubah ada merah-merahnya. Baru sampai nampak sama orang-orang kawarit, kata mereka lihat tuh, tuh orang ahli dunia itu nggak zuhud tuh. Tengok pakainya bagus sekali itu. Masa seperti ini sahabat-sahabat Nabi? <laughs> Itu ahli dunia itu. Kata Ibnu Abbas, ini kalian celah. Wallahi aku melihat Nabi pakai pakaian seperti ini. Ketika menyambut para utusan-utusan. Mau celah saya, itu celah Nabi kalian. Mereka pun terdiam. Subhanallah. Kemudian dia berkata, ya, wahai kaum muslimin, aku ingin bertanya kepada kalian, kenapa kan tinggalkan Ali? Berkata orang-orang bodoh, jangan dijawab. Orang Quraisy pandai berdebat, dah tinggalkan aja dia. Ini orang-orang bodoh ini berkata yang perakalnya biarlah izinkan kita dengar ya kita dengar apa yang mau dikatakannya akhirnya diberikanlah izin wahai kaum muslimin kutanya kepada kalian apa yang bukan marah kepada Allah meninggalkannya memeranginya katakan kepada aku apa alasan kalian maka mereka berkata tu Ali itu kafir dia sekarang kenapa anda bayangkan dalam peristiwa arbitrase perdamaian dia menghapuskan gelar Amirul Mukmininnya Ketika terjadi perang Siffin, Ali mengutus utusan. Muawiyah mengutus utusan. Ketika itu dibuatlah ketika itu apa? Genjatan senjata. Ketika ditulis tulisan genjatan senjata itu Ali tidak menyebutkan Amr tapi inilah genjatan perjanjian damai antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah tanpa ada gelarnya, apa Amirul Mukminin. Berarti kalau bukan Ali Amirul Mukminin, pasti dia Amirul Kafirin. Kata siapa itu? Orang khawarij. Orang khawarij simple-simple cara berpikirnya. Nanti orang khawarij-khawarij zaman sekarang simple aja. Mau cepat dapat berdari. Ya kan? Jadi pengantin. Di bom sana, bom sini. Subhanallah. Kata Ibnu Abbas. Andai kata aku jawab pertanyaan kalian ini. Aku bawa pemahaman-pemahaman Rasul dan para sahabatnya. Kira-kira akan mau mendengar. Coba berikan jawabannya. Oke. Okay. Dahulu kalian ingat ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah antara Rasulullah dan Amr bin Suhail ketika genjatan senjata berkata Rasulullah Ali tulis Ali menulis inilah perjanjian Muhammad Rasulullah kepada Amr kepada Suhail bin Amr ya berkata Suhail stop kalau kami tahu engkau Rasulullah tidak akan perang engkau engkau bukan Rasulullah kalau mau perjanjian ini terus Hapus Rasulullah. Kami nggak tahu siapa Rasulullah. Kami tahu Muhammad bin Abdullah. Tulis Muhammad bin Abdullah. Kata siapa? Suhail. Kata Rasulullah kepada Ali. Ali, kau hapus ini Rasulullah. Hapus. Ya Rasulullah. Sehingga <laughs> sampai hati saya ngapusnya. Hapus. bisa saya Rasulullah. Sini kata Rasulullah. Mana dia? Rasulullah hapus. Inilah perjanjian Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amr. Kutanyakan kepada orang-orang yang menganggap Ali itu kafir, yang memerangi Ali. Ketika Rasulullah menghapus gelar Rasulullah, apakah dia bukan lagi Rasulullah? Kalian jawab. Rasulullah atau bukan Rasulullah ketika dihapuskan? Tentu dia masih Rasulullah. Ali ketika menghapuskan, apakah dia mengatakan saya bukan Amirul Mu'in lagi? Bagaimana? Kalian jawab. Mereka jawab, ya dia Amirul Mu'min. Oke, keluar. Udah tahu jawabannya? Ya, masih ada yang lain. Masih banyak undang-undang kami yang lain. Oke, apalagi masalahnya? Subhanallah. Ali itu mengutus utusan, ya, dan Muawiyah mengutus utusan. Mereka menjadikan hukum ini dikembalikan kepada manusia. Karena Ali mengutus Bu Musa. Muawiyah mengutus siapa? Amr bin Aus. Masing-masing mereka berdang, yakni buat kesepakatan Ali berhukum dengan hukum bukan Allah hukum bukan dengan bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ali berhukum kepada manusia sementara Allah mengatakan innal hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Sebagaimana ungkapan orang-orang Khawarij sekarang mengkafirkan penguasa-penguasa kaum muslimin, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka orang-orang kafir. Itulah kata mereka. Mereka kafirkan penguasa-penguasa kaum muslimin di seluruh bumi. Seluruh dunia ini. Apakah cukup penguasa? Enggak. Semua pembantu penguasa, polisi-polisi yang dikafirkan, tentara-tentara yang dikafirkan, semua angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, ya. Cukup sama situ enggak? Rakyat yang enggak berontak, semua kafir. Saya ingat sekali cerita Syekh Ibrahim Al-Haili. Hafizahullah Ta'ala. Ada seorang yang kena paham ke takfir ini. Sehingga dia mengatakan sekarang seluruh di muka bumi orang telah menjadi kafir. Kecuali saya, istri saya, ada kawan saya satu orang di India. Tiga orang nggak kafir. Bayangkan itu. Semua orang udah kafir. Kecuali saya, istri saya, ada satu orang di India. Bahaya paham kafir ini. Subhanallah. Jadi kata Ali, ya, ini hukum ilallah, kalimat itu hakin, ini kalimat benar. Tapi maksudnya adalah Maka dijawab oleh Abdullah bin Abbas, andai kata ku jawab dengan pemahaman dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya, Apa kalian mau mendengar? Coba apa jawabannya kata mereka? Oke, okay. saya tanyakan mana lebih berharga darah kaum muslimin yang begitu banyaknya tertumpah atau yakni hubungan rumah tangga antara seorang laki-laki dan perempuan yang hampir-hampir pecah, hampir-hampir mereka bercerai, mana lebih berharga? Pada perkara darah atau pada perkara kemaluan wanita. Subhanallah. Mana lebih parah? Masalah pernikahan dua laki-laki dan perempuan yang mereka berkelahi, bertengkar, mau bercerai dengan darah orang banyak tertumpah. Katakan kepadaku, mana lebih berharga? Tentulah kata mereka darah. Oke, okay. lihatlah dalam perkara laki-laki dan perempuan yang bertengkar nggak keluar nggak dapat bertemu Allah perintahkan agar mereka masing-masing membawakan Pengut, yakni ahli keluarga mereka sebagai utusan untuk berdamai. Kata Allah, Fab'at hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utuslah seseorang dari keluarga laki-laki ini. Utuslah dari seorang keluarga perempuan. Subhanallah. In yurida islahan yuafiqillahu bainahuma. Andai kata keduanya mau bersepakat menamaikan antara keduanya, semoga Allah berikan kepada mereka taufik. Kutanyakan kepada kalian, dalam perkara hubungan laki-laki dan wanita, Allah Subhanahu wa taala perintahkan fab'atu hakaman min ali wa hakaman min aliha lantas kalian dalam perkara darah orang banyak kan katakan ini adalah merupakan eh, perbuatan-perbuatan berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kau jawab. Akhirnya mereka pun mengatakan engkau benar. Ya, subhanallah. Ya, satu lagi. Udah mau isa kayaknya ini. Intinya <laughs> terus ada satu ayat lagi tapi nggak saya baca satu ayat lagi. Satu kasus lagi kata mereka. Satu lagi nih, satu lagi. Ali itu ketika mengurangi orang-orang Muawiyah. Subhanallah. Ya. Ketika mereka lari kalah. Awal-awalnya kalah mereka. Subhanallah. Kenapa mereka itu nggak ditawan? Ya. Ketika Ali mengurangi para sahabat Talha pada perang Jamal, Talha bin Ubaidillah ketika itu terikut di sana Zubair bin Awam Eh, ketika itu terikut di sana Aisyah radhiallahu anha. Ketika hari merangi mereka, kenapa enggak diambil harta rampasan perang mereka? Kenapa enggak ditawan perempuan-perempuan mereka? Kenapa enggak diambil anak-anak mereka? Kalau andai kata mereka itu orang-orang beriman, kenapa diperangi? Kalau andai kata mereka itu orang-orang kafir, kenapa dibiarkan tawanan-tawanannya? Kan simpel-simpel aja. Itulah ciri-ciri siapa orang khawarij. Kutanyakan kepada kalian kata Abdullah bin Abbas, kalau andai kata kalian itu bersama Ali, siapa yang mau menawan Ummul Mukminin Aisyah? Coba, siapa yang mau? Siapa menjadikan Ummul Mukminin Aisyah sebagai budaknya? Siapa yang mau di antara kalian? Kalau akan ikut bersama Ali dan kalian mengalahkan mereka, siapa yang mau Aisyah Ummul Ibu ibunda kita semua menjadi miliknya, menjadi budaknya yang dia setubuhi sebagaimana dia setubuhi budak-budaknya. Ada yang mau kalian? Semua terdiam. Atau kan mengatakan dia bukan umum muminin? Kalau akan katakan kan dia bukan umum muminin, kalian kafir semuanya. Subhanallah. Kalau anda kata dia umum muminin, subhanallah. Bagaimana dia harus ditawan dan seterusnya? Bagaimana kaum muslimin semua harus ditawan dan diambil harta mereka jadikan pasan perang dibagi-bagikan wanita wanita mereka? Bagaimana kira-kira? Apakah semuanya kujawab? Ya, kata mereka. Dari 12 ribu ini, 4 kembali kepada kebenaran. Dengan satu orang. Nama versi 6 ribu kembali. Subhanallah. Ini manfaat apa? Dahsyatnya ilmu. Kata Syekh Muhammad bahwa seorang awam yang dia punya senjata ilmu dikit aja mengalahkan seribu ahlul bid'ah. Itu orang awam. Tapi andai kata orang awam kejemur aja dia sia-sia aja nggak ada guna lah wujuduhu ka'adamihi demikian ya ikhwati rahimakumullah kajian kita malam hari ini kayaknya saya rasa nggak perlu ada pertanyaan lah ya ini kayaknya nggak perlu tanya-tanyakan ini semuanya wadih jelas والله تبارك وتعالى عالم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآخر أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته